وصاحبا جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة في المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديقي Allah. والصبح بدا من طلعته والليل دجا لوفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا بوفرته ربي بأهل wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali di malam Kamis yang kelima Malam Kamis kelima Jatai Mahbaba nih Alhamdulillah Saya terima kasih Mahbaba telah datang dan Tadi ini dibawakan lagu Pasrah Ngalah Ya dengan lagu selawat badan dan nasihat-nasihat bagus insyaallah mudah-mudahan nanti kita mendengar lagi lagu-lagu bapak sing asli ini bapak ini mau lagu ini lagu Mahbaba Nom ini bapak tua beda bapak tua beda beda lagi dan di situ ada ada yang dibagikan juga lembaran Duhai Nabi Duhai Nabi itu ada di bait ke satu, dua, tiga, empat Duhai Nabi Idaman Duhai Nabi Sanjungan Sungguh hati tertawan pada engkau Ya Duhai itu keliru Ya Tuhan Bukan Ya Duhai Ya Tuhan Tuhan itu Sayyid misalnya Sungguh hati tertawan pada engkau Ya Tuhan Ojo keliru Tuhan Dua syirik ya, Tuhan nih Tuhan itu Tuhan Tuhan Tuhan itu Sayyid Duhai Nabi yang berikutnya Duhai Nabi tujuan, duhai Nabi harapan-harapan, beri kami senyuman demi, bukan beri keselamatan, demi keselamatan. Nek kanjeng Nabi senyum, pasti yang lain dewi selamat. Tapi nek Nabi kanjeng Nabi bermuka masam terhadap kita, kita akan susah sengsara ya. Terus berikutnya juga ada salah. Duhai Nabi idaman, duhai Nabi sanjungan-sanjungan. Sungguh kami harapan, ya sungguh kami harapkan telaga kautar impian. Pada kau yang terpi, terimpikan bukan itu, keliru. Telaga kautar, telaga kautar impian. Ya, telaga kautar impian sing diri polpen gantian sing randuwe ya iling-ilingin lah. Itu yang salah yang lainnya enggak. Duhai Nabi Idaman, duhai Nabi Sanjungan-Sanjungan, sungguh kami harapkan telaga kautar impian. Yang saya harapkan telaga kautar. Maksudnya, bendino aku ngimpi, kepingin, nggih, angsal omben-omben saking telaga kautar. Itu kalau mendapatkan minuman dari telaga kautar, insya Allah tidak pernah kehausan. Di Yomil Mahsyar itu wanase ngungguli panasnya saiki dunia iki sumuk panas siang. Tapi nanti di akhirat telah di mahsyar matahari saat jengkal. Ada orang yang sampai tertutupi dengan apa namanya keringatnya sendiri karena sampai tenggelam, ada yang sampai segini, ada yang pendek, ada yang tidak sama sekali tergantung amalnya. Nah di situ Kanjeng Nabi ini bagi-bagi omben-omben. Saking kau kautan, ayo dong ngombe sing selawatan lha yo bismillah ngono kuwi. Dan nanti tinggal iki sing tak arep-arep Kanjeng Nabi. Telaga kautar iki sing tak arep-arep. Kalau sudah dapat minuman dari situ wis insyaallah yakin jaminan surga. Tapi nek dereng angsal saking beriku, ya tasih bismillah ikhtiar terus sampai nanti di akhirat. Makanya kita selalu mendambakan bagaimana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin insyaallah sing sergap-sergap salate, sing sergap ibadahe, sing taat kalau kula orang tua, yang bekti sama orang tua, sing nyambung silaturahmi, terus ditambahi solawat sing kaya ngene iki bendina. Insyaallah sedaya niku punenten jaminan ten surga. Tapi nek salate mboten nggih, mboten ajek, ibadahe rada <laughs> ora ajek, gor selawate tok sing ajek niku sing mboten pas. Mboten pas. Dadi ibadah wajib iku kudu mbok lakoni sik ditambahi selawat. Wah niku nek numpak apa kirane kendaraane jet masuk surga wis cepet. Cepet ini. Neng lampai solawat, lampai solat, lampai ini tetap masuk surga. Ngomong ngamal ke wajib. Tapi ya tetap masuk surganya itu dorongannya ke kurang. Dorongan wis menunggu solawat. Waneh solawatnya mah babang. Wih oh, iya, iya, iya. Wong petang atas blang blang blang blang basmala. Rombongan yang surga Mana bareng-bareng. Insyaallah ya insyaallah. Donga dinongo. Nggih, masya masyaallah sepuh-sepuh dongane langkung kabul timbang demone sing ngomong niki. Niki didicubi nggih duhai nabi niki. Soalnya yang kelima iki rada santai mengki awake dhewe maca rote pantas. Lagu ini rada lari. Maulaya salli wa sallim daiman. Apa apal ya. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman. 关。 غير bagus nasihatnya bagus sugih lan melarat kiri ngelakoni karek ngelakoni kok kiri ngelakoni sugih lan melarat karek ngelakoni wis ditetep akhir wis ditetep neris rebil izadi sing penting iman ning jero ati kudu dijogo sampe mati sebab sugih karo melarat iki padha wae enek wong sugih ya mumet enek wong melarat mumet podo wae bedane. Cuma nek melarat iki bebane luwih ringan timbang sing sugih. Sugih mumet iki waru mikir macam-macam nek melarat mumet gur mumet bab siji tok ora duwe-duit. Tapi nek sugih mumet macam-macam bayar pajak mobil, bayar iki. Yang melarat siji tok permasalahane sebabe melarat mboten mboten. Sing aran niki sinten? Sing damel niki. Mbah babai sapa sing gawe? Hmm? Konsul haji, nggih, masyaallah. Akeh wong ngaji mung dirungokke teko omah gak dihafalke. Ya wae dhewe. Akeh wong ngaji mung ngobrol dhewe, kadang malah ngrasani tanggane. Haho-haho ibu-ibu. Berarti kelino kuwi tahawaho, kelino ngrasane. Budal kang omah ketoke ngaji teko nenggon gur ngrasani. Nek ngono kuwi gak ditobati, apa ora wedi sesuk nek wis mati. Kelawan pangeran Kang Maha Ghafur monggo nyuwun barokah umur. Pas ati sumpek jo sampe ngelantur, urip kuwi wis ana sing ngatur. Rahmati Allah tanpa tingukur subhanallah jangan dikufur. Salat wajib kudu teratur aja nganti diundur-undur. Biasane wong ke ora salat. Oh sumpek-sumpek kok kon salat. Kan ngono kan kadang jawabane kaya ngono kuwi. Ki ora salat ngopo Mas sumpek kan. Ayo sumpek ae sekarang. Sumpek kok kon salat ya akal malah ngakal ngakal Okay. Kudu wong Klaten kuwi wong Solo. Mangan haram jadi petengi hati. Pasti mangan haram ini mesti hati ini peteng. Dulu kan kabeh wong sing mangan-mangan haram ini lah peteng-peteng, sak ini itu hati ini itu. Mangan halal jadi padangi hati. Penggawean haram jadi kotore hati. penggawean halal jadi bersih hati. Setiap orang yang berjual beli barang haram mesti hati ini regat mesti maaf-maaf penjual-penjual minuman haram barang-barang yang haram itu orang mungkin gampang dijak sholat orang mungkin gampang dijak ibadah karena hati ini reket. tapi ini orang-orang yang halal-halal ini gampang dijak ibadah Nek ono bocah angel dituturi lagi, Kadang mergo pangan kang dipangani. Sebab panganan bocah kuwi mau apa sih? Didelok kuwi sing pokok, aja nyalahke tanggane. Lha iya, iki gara-gara kumpul tanggaku ya. wong panganane haram terus. Panganan haram itu buangel dikandani. Angel. Ya monggo insya allah di antaranya sing nyebabke bocah ki angel di dikandani adalah panganan haram. Kadang mergo panganan kang dipangani. Panganan haram sing dipangani sehingga hati ang angel dituturi. Sebab hati itu kalau sudah kena makanan haram jadi beku. Hati kita jadi beku. Urip sepisan jo salah langkah. Ojo lali solawatan nariyah wajib Urip sepisan jo gampang ngeresah. Apa maneh pas waktu susah. Menusuk ini susah jo ngeresah gersah maksudnya nek susah kuwi yakinono inna ma'al usri yusra. Setiap setelah datang kesulitan pasti akan datang kemudahan. Lagu insyaallah ora kakean gersah. Lah model wong saiki kan sithik-sithik gersah padahal wis duwe. Kuwi piye le? Wah, subhanallah susah. Padahal ning kantong nek dhuwit 200.000. Sulit mencari duitnya buang Masya Allah Padahal wes bayar jenek turuan nek turuan 200 orang alhamdulillah Mas kabeh wis iso tak bayarke ning kantongku enak nek 200 kue butuh piye? Lah, iki lawang apik to. Ora gresah. Iki ning kantong 200.000 ning bank jek enek 200 juta. Ngono kuwi wah masya Allah, aku ki susah Mas. Bayar listrik kita tak nganti telat-telat. Memang kok telat kek. Urip sebisan jo gampang gresah. Sugih lan melarat kabeh iso susah. Sugih iso susah, melarat iso susah, sugih iso seneng, melarat iso seneng. Tergantung, nggih. Mergo iku adile Gusti Allah. Allah adil. Aja mbok anggap wong sugih-sugih mesti seneng kabeh. Kadang wong sugih-sugih iki luwih mumet di wong sing melarat. Tapi sing paling ora enak nang wis melarat, mumete nggo kuli wong sugih lah. Naudzubillah min dzalik. Melarat mlebune surga iki isanya Kadang kan mestinya wong miskin-miskin itu nek sabar, ibadah bagus, masuk surga itu di sini. ini antara si karo miskin itu jaraknya itu 500 tahun. Tapi nek wong miskin sing gersah terus mau. Kowe kok mlebune surga bareng karo wong sugih, wis kere donyane mlebune surga keri. lagi iki nek ngamalke ibadah lho, nek ngamalke ibadah wis kere, orang ngamalke ibadah, poso-poso awan-awan udut, lah kaya ngono ki arep mlebu surga apa ora mesake. Donyane setengah mati wujute tengwe. Tekan kono mlebune neraka lah. Wis ben Gusti sanajan kula kere 70 tahun, 70 tahun kula mati mati insyaallah Gusti kula tak kumpul Kanjeng Nabi mawon. Timbang kula ten donya niki nggih percuma. Sugih kula ya mumet, kere ya mumet terserah jenengan Gusti lah niku enak malah. Dadi pasrah. Yen dulur nyalah sing uh, eh, mergo iku adile Gusti Allah yen dulur nyalah sing penting nyalah mergo iku dadi ibadah yen dulur nyalah ki nyalah ki dulur ngono oh nyalah ki dulur nek enek dulur sing nyalah ki awakmu ngono maksudnya kowe yo ngalah oh, ngono serasa kakean cerita kowe ki ngene nggih kowe ki modele nggih kowe ki wong neraka nggih kowe ki wong syirik nggih ngono wae salah-salah sak karepe lah. Sing penting niat awake dhewe iki ngibadah. Lah nek kowe iki yasinan niatnya nggo pameran karo liyane dadine ya syirik. Tapi ini maca yasin lillahi taala ya ibadah, tahlilan ibadah. Tapi nek niate kabeh ini bukan karena Allah ya syirik termasuk uang sing larang. Sing larang yasinan ki nek salat ning masjid arep pamer nek katoke cekak ngono ya termasuk syirik. lo pamer karo wong liya, ibadah rasa mbok pamer pamer Okay? Masalah kowe nek wong sing nonton ya karepmu. nenek krasa pamer sithik ya singkirno rasa pamermu kuwi, nggih. Insyaallah sing sing enak. Itu bagus tak lagu lagunya sing rada semangat. Nah, itu tadi ragunya itu sebetulnya bagus ya. Cuman ini sehat, nasihat ikut kudu kaya ngampleng. Nek mau lagunya piye Nah, gue manja. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين يا بنا بيلاقي أبا بيتر Oh beda ki geseng sing tak geseng sing rodok ngamplek ya kuwi ya. Bangsa wong-wong sing nek ngrungokke waduh aku kena iki, aduh aku kena ngono ya. Niki mau kaya dindung-indung, indung-indung. mau kaya dindung-indung. Goleke sing buanter. Ya. Engko tak gula ya. Terima kasih saya dikasih. Pasrah ngalah. Engko nek enak-enak ya ono engko. Ngenteni malam kemis kelima. Ya. Mah babah. Tanggal 2 insya Allah kan di Klaten ya tanggal 2 Tentu di Klaten ya? Selapanan Bayat Oh terucuk Cedak terucuk menang Ya ini kita membacakan notif atas dulu Nawaina an nagra ratibil attas Mithil man wa habib mana Umar attaf syagali baras Wa mana man wa ajraduna wa asalafuna Mithil man wa walil abdul gadim Abdul Rahman Sigah Wal habib Abdul Rahman Habib Hazan bin Ahmad al-Habashi ورسله المغفرين المنتسبين إليهم أجمعين وإلى رسل الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاوي وإلى رسل أخينا حسن وحسين وعلي وأحمد علوي وأختنا سعود وأخينا محمد بن علي بن عبد القادر السقاوي وحبيبنا أحمد بن علي أحمد بن عبد الرحمن السقاوي طه بن عبد الرحمن السقاوي وعبد الله بن عبد الرحمن السقاوي لولو بن عبد الرحمن السقاف والحسن بن أحمد الحبشي وجعفر بن أحمد الحبشي وصالح بن أحمد الحبشي وعبد الرحمن بن حسن بن أحمد الحبشي وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين وإلى روح حبيبي أنيس بن علي الحبشي والحبيب أحمد بن سقاف بصري وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين وإلى وإلى روح حبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب محمد بن علي بن علي الحبشي وأصولهم وفروعهم والنسبين إليهم أجمعين وإلى رسول الحبيب علي بن علي بن محمد بن محمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم والنسبين إليهم أجمعين وإلى رسول الحبيب عبد الله بن عبد الله بن علي رسوله وفروعهم والنسبين إليهم أجمعين وإلى روح شيخ محمد إيه شيخ محمد الشيخ محمد سيد محمد مالكي وأصولهم وفروعهم والنسبين إليهم أجمعين وإلى روح Bakalil Bangkalan wa ila Rumbah Hasan Minhad wa Rumbah Mansur Popongan wa Rumbah Salman wa ila Rumbah Abdullah wa Abdullah Salam wa ila Rumbah Mutamakin wa ila Rumbah Arwani wa ila Rumbah Turaihan wa ila Rumbah Sabib wa ila Rumbah وإلى نبهم بخليل بنقلان ورسولهم وفرهم وتسمين إليهم أجمعين وإلى رقي محمد عبد الرحمن عبد الرحمن وإلى رقي عمر وإلى رقي عمر وإلى محمد درس وأصولهم وأصولهم ومتسمين إليهم أجمعين وإلى وإلى أرواح أولياء وإلى روح محمد سعود جملا وإلى روح محمد درس كجانgan وأصولهم وفروعهم والتسبيل إليهم أجمعين وإلى أرواح وإلى روح الحبيب جعفر بن شيخة الحبيب صالح الحامد وإلى الحبيب حسين الحامد وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب الكل صاحب المولى كرسي الحبيب أبو بكر محمد بن عمر السقاف وأصولهم وفروعهم والتسبيل إليهم أجمعين وإلى إمام المسجد السقاف إليهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واسكنهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين خصوصا إلى روح وحبابة فاطمة بنت عبد القادر الجفري وحبابة فوزية الجفري وأصولهما وفروعهما ومنتسبين إليهما أجمعين وإلى روح أخينا طارق بركبة وأصوله وأصوله ورسوله ومنتسبين إليهما أجمعين وإجلاء أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين دين الإسلام والإيمان الله يتغشى برحمة والمغفر الله يغفر الذنوب وسهل المطلوب جل الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين ياك العبد إياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمدان نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله خوف عليه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 خبيرا بخلق أنتمنا يا لطيف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل طبنا مما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا مما نزل يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا حق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة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 آمين الفاتحة أنزل المهاجر الله أحمد بن عيسى وسلم بن محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح على رسالة الحبيب عبد الرحمن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن سين الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس وإلى رشيق علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفرعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر واللائذين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم من أسرارهم وألوانهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة في سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الأرواح واليوم الشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى رسل الهجال العبد القادم بن عبد الرحمن الزقاوي والحبيب حسن بن أحمد الحبشي وأصولهم وفرعهم المنتسبين إليهما أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسن الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومامول الصلاة شاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا ولا امتحان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي علينا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة بسم الله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 اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبال عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحدقنا بالتقوى والاستقامة واعدنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له وكمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Amin silakan Lagu asli Mahbaba. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه ولد الحمد وإذا Amen إنك لطيف لم تزل قلت بنا قلت بنا والمسلمين عجيب الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور الفاص جنات مفاتح رحمة لغم حبيب الله الله الله الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب الله إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام وحاشا يبقى من استجار بها وحاشا أن يخيب فإذا دعوت الله فإذا رجوت الله فإذا طلبت الله فإذا دعوت الله في أمر عديم أو عسيم فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وسامع الفرع والأصول صل على محمد malam malam gembira solawatan terus kesidahan maksudnya pendina ya solawat cuman hari ini oke kesidai nanti juga ada tasmiah dungo nyuwun dungo jenengan sedaya pun Mbah Dullah Saat Oke Oke sarang-sarang mahalul kiam saya minta dibawakan dari sebelum kiam itu dari maulid dibak Maka kiamnya pakai dibak يا إمام الروح بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوان بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سكمه وشكواه ولما ذم من حمله على الراجي تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدا أضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك Fatimah Zahra binti Abdullah Sa'ad diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dijadikan wanita yang salihah, dijadikan wanita yang selalu terjaga dari segala macam fitnah zahiran wa batina, dari segala macam penyakit dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjadi wanita yang diharapkan Nabi Muhammad diharamkan oleh Khadijah Al-Ghubra, Fatimah Al-Zahra wa Aisyah Al-Ridha bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa dijadikan anak yang selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhoinya dan selalu mendapatkan keberkahan daripada kehidupan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa dan mudah-mudahan dijadikan wanita yang bisa menjalankan semua kewajiban dengan baik bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan baik dan dijadikan wanita yang terjaga ya Allah terjaga ya Allah terjaga ya Arhamar Rahimin dari hal-hal yang tidak koridoi dan jadikan ia wanita yang dibanggakan Nabi Muhammad dan membanggakan Nabi Muhammad jagalah pula orang-orang tuanya dan kakak-kakaknya serta keluarganya Ya Arhamar Rahimin dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman begitu pula anak-anak kita semuanya keluarga kita semuanya dan semuanya dijadikan min durriyah at-tayyibin at-tayyibat as-salihin salihat fanitin ganidat min ahli al-Quran min ahli al-Quran من أهل القرآن من أهل العلم من أهل الخير من أهل السنة والجماعة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله jagalah semua anak keturunan kami ya Allah jauhkan mereka dari pergaulan maksiat jauhkan mereka dari pergaulan maksiat Jauhkan mereka dalam pikiran-pikiran maksiat Jauhkan mereka ya Allah dari amal-amal Yang akan menjauhkan mereka dengan Nabi Muhammad Dekatkan mereka selalu dengan orang yang mendekatkan mereka Kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW Jadikan semua anak cucu kami menggembirakan Rasulullah Menggembirakan Rasulullah Menggembirakan Rasulullah Dan Rasulullah gembira terhadap mereka dan jadikan Rasulullah gembira terhadap mereka dan jadikan mereka dibanggakan Rasulullah kalau beliau mahsyar karena mereka menjadi anak-anak yang terpatut dibanggakan ya arhamar rahimin ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir al Pempali piyakan Sela ambar kai Ojo kawe Ako ojo laga Lantau

Ojo salah topo Ditutur kanuhun Perintai akomo Ojo simpang siur Tindak ngawur Dati no sengsoro Dati omong agung Lang di dulia sempurna Kristus bakal panen uko seneng ayo bahagia anak putu sang keluarga jadi penggede perintah anak buahe ojo nganti keras kaku sang seneng karepe Hati yang sirap merindu kawan kira-kira Tindai kewajiban Nanti dasar iman Angkat bagus tumbuh sabar Halus moto hati mapan kami perintah amal kami tuji. Ya kami الأغلال lagi minum air VO2 dimasukkan di minuman favorit Habib Syekh bin Abdul Qadir Badan saya tidak favorit minum VO2 jadi orang VO2 minta maaf jangan seperti ini saya tidak cocok di sini tulisannya terapi air doa <laughs> ya. gambarnya Habib Syekh ngumpi Dilelah aku ngumpi ya difoto karo karena orangnya PU telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an wis aku surah percaya belas karo banyu-banyu sing kaya ngene-ngene. Wis sing arep ngombe maca bismillah insyaallah sehat ngono wae ya. Jadi saya ini minta maaf mungkin yang berhubungan dengan VO 2 atau apa silahkan datang ke rumah saya untuk mengklarifikasi iklan-iklan yang tidak cetho ini. Ini di Facebook ya, terapi air doa wis ora sangat jeneng to. Ini memang arep dodolan banyu dodolo, tak dongake laris-laris. Tapi jangan terus pakai gambar saya di iklan <laughs> Cek mecucu ini ngombe. Nih, gue kurang aja. Lo yang maaf lagi, maaf kurang aja lagi. Di warteg-warteg di Jakarta itu gambar saya dari situ cek ngombe itu Mbok aja tuh, ah. Nek iklan ya iklan sing sisan ngaruh wedok ayu ngono sisan. Dadi padha rusake ngono lho. Orang ngedol jeneng kok dadak koyong ini. Ojo sekali lagi saya tidak ridho dengan siapapun yang membuat seperti ini. Dodolan boleh, saya minum bukan tidak minum PO2. Saya minum semua ya tak ombe. Sing penting kudu banyu uyuh ngono wae. Eh banyu tak ombe angger resik. Lagi subhanallah. Lha iki gambare kok ya ketok cetha wala-wala subhanallah. Iya, ya, Coba disampaikan kepada yang dekat sama PO itu tidak ada terapi air doa. Saya tidak pernah jual air. Saya tidak pernah dongani air jaluk banyu, jaluk dungu, jaluk duit orang urenek. Jadi tidak ada doa dari Habib Syekh tentang air-air itu tidak ada. Habib Syekh ngejakane karo selawatan ngejak bareng-bareng niru Kanjeng Nabi. kepingin dongo kepingin dongo banyu dongo reneo nggo banyu duit-duit sekomah dongani bareng-bareng tekan omah ubin. Berapa apa-apa insyaallah banyu tombol. Tapi Nabi Musa terus nambah ini khusus banyu ini, banyu ini tidak pernah belas. Berarti kalau sampai orang ini mengatakan bahwa Nabi Musa mendoakan banyu VO2 bohong. Saya tidak pernah mendoakan banyunya. Mendoakan orang yang jual saya pernah. Mudah-mudahan Allah malaris itu pernah. Bukan tidak pernah. Tapi kalau sudah mulai rodok keyong ini kan kurang setuju. Jadi jangan nanti dikirakan Habib-Habib ini kerjaannya dodolan. Wey. Dodol banyu, dodol donga ngaku duit. Oh no, apa? Ini Arab dungo tak dungane ini ini gratis-gratis. Kepingin banyumu lancar, bismillah dongane. Ya, saya minum, betul saya minum kape banyu tak ombe. Hati-hati ini soalnya banyak yang model dodolan. Kemarin itu juga ada lagi di Facebook misu-misu. <laughs> tak omongin menungso iki waras ora waras orang mudeng. Ngakunya anaknya Bibsen. Ya ora mudeng anake bocah misuwi wong sapa ora paham. Nggih. Jadi hati-hati sekali lagi tidak ada sama sekali sapa wae sing cerita bahwa ini banyu wis didongani Habib Syekh berarti dia bohong. Kecuali banyu sing mbok gawa ning kene-kene tekan omah, bu, iki banyu wis didongani bareng-bareng karo Habib Syekh monggo. Banyu iki banyu apa mereknya? Dream apa mereknya apa kuwi? Kok mulai Sing donga iki sapa wong kabeh iki kabeh donga. Ndak apa-apa itu boleh, tapi nek dodolan ngene ben payu insyaallah nek niate apik mudah-mudahan tambah lancar, nek niate elek mudah-mudahan mandeg grek ora dodol. Eh, ngono nek dodolan niat ngedol jenenge wong aja. Aja hati-hati. Ya nek dosa lho. Nek memang bilang wong ndak pernah didongani, bacane Habib Syekh apa sing bacane Habib Syekh ora pernah. Habib Syekh ngombe sebab ngelak. Hmm. Nek orang ngelak aku ya ora ngombe, ngelak kabeh banyu tak ombe, sing penting banyu resik. Banyu kalen ya ora tak ombe Dan Lah delalah maaf maaf maaf, orang-orang ini kadang delalah kayak ngene iki misalnya dodolan apa sorban. Terus sorban ini tak nggo cepet foto jebret Habib Syekh memakai sorban produksi saya. Lho. Lah memang bener aku nganggo tapi aja mbok iklanke ngono lho. Coba iklanke. Kepingin suke tak dongake suke-suke, ora oh, usah nganggo ngapusi. suke banget. Terus nanti mumet kowe dapat dhuwitmu mu nanti, Tak dongake. Ya, hati-hati. Maaf, maaf, maaf, maaf. Saya kadang risih dengar-dengar begitu dan risih juga ada orang-orang yang aneh-aneh kaya ngono. Insyaallah jujur itu lebih bagus. Jujur itu lebih mujur daripada bohong. Silahkan nanti yang dekat sama PO tu suruh ngabari. Bagaimana? Apa enggak bareng? Asal pinjam di bank. Yang mana yang iya. iya, kita tahu? Dia dipikir masalah Ya Pak, terjemahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala saham alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulam fid darain amin. Wa bil jumlah yakunu muttasifan bi jami'i ma yahuthu alaihi al-ilm. ويأمره به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة مجانبا لكل ما ينهاه علم عنه من أخلاق والأعمال المذمومة وهذه الأشياء التي ذكرناها في وصف علماء الآخرة يجب أن يتحلى بها ويتصف بها كل مؤمن غير أن العالم أولى بها وأحق وهي عليه أوجب وآكد لأنه علم به يهتدى وإمام به يقتدى فإن ضل وغوى وآثر الدنيا على الآخرة كان علي إثمه وإثم من تابعه على ذلك وإن استقام واتقى كان له أجره وأجر من تابعه على ذلك إلى آخر ما قال ورضاه Eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Gatir Al-Segaf Sahib Al-Magam Wal-Habaib al qurama Hadirin Rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar terjemahan dari Kalam dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Dalam kitabnya Nasa'ih Diniyah Beliau mengutarakan Wabil jumlah Secara umum, secara global yakunu mutasifan bi jami'i ma yahuthu 'alaihi al-'ilm wa ya'muruhu bihi min al-akhlaq al-mahmuda wal a'mal as-salihah. Seseorang itu hendaklah memiliki sifat-sifat yang telah dianjurkan ya, yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yahuthu 'alaihi al-'ilm yang berhubungan dengan ilmu wa ya'muruhu bihi min al-akhlaq al-mahmudah wal a'mal as-salihah ya secara umum pula kita di, sebagai umatnya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memiliki akhlak yang baik serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mujaniban ikul limain yanhahul ilmu anhu al-akhlak wal a'mal al madmubah. Sebaliknya eh, dengan perbuatan yang buruk, dengan akhlak yang tidak baik kita harus menjauhi. Wahdihil asya asya' allati dzakarnaha dan Eh, hal-hal yang dikemukakan di atas yang telah kami sebutkan kala Al Habib Abdullah was, eh, fi wasfi ulama al akhirah dalam mensifati ulama al akhirah seperti apa yang telah disebutkan di atas yajibu an yatahalla biha wa yattasifa biha kullu mu'minin seharusnya dan sewajibnya seorang yang mengaku dirinya mukmin memiliki karakter-karakter yang baik yang ada pada diri ulama al akhirah serta berusaha untuk memiliki sifat-sifat seperti itu. Ghaira annal alim aula biha wa Padahal orang yang alim itu harusnya lebih lebih utama untuk memiliki itu. Wahia alaihi aujabu wa akad ya, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya lebih wajib untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Li'annahu alamun bihi yuhtada. Karena keberadaan ulamaul akhirah itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi rujukan agar orang-orang lain itu mendapatkan hidayah. Satu tambahan saja dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Keberadaan ulamaul akhirah itu menjadi hidayah bagi umatnya, ya mereka memberi hidayah kepada atau Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang lewat mereka itu jauh lebih baik bagi mereka ketimbang dunia dan seisinya. Dan keberadaan mereka adalah wa imamun bihi yuqtada dan mereka itu imam, mereka itu pemimpin yang diikuti. Ya, orang yang alim, orang yang amil, orang yang alim alimul akhirah, orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat atas atas kehidupan dunianya. Mereka itu ibarat imam yang diikuti. Fa in dhalla wa ghawa wa athara ad-dunya 'ala al-akhirah kana 'alaihi ithmuhu wa ithmu man tabi'ahu 'alaih. Apabila mereka orang-orang yang alim akhirah ini melenceng, mereka melawan arusnya Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan dua pahala, eh, dua dosa. Serat Satu dosa karena mereka sebagai orang alim dan kedua dosanya umat itu ditanggung oleh mereka ya karena umat akan mengikuti mereka mereka sebagai sebagai imam di, diibaratkan sebagai imam sebagai uh, yang terdepan ya yang di yang diikuti wa ini wa taka kana lahu ajru wa ajru man taba'ahu ala dzalik ya sebaliknya ketika mereka istiqamah terhadap apa yang mereka jalani terhadap keilmuan akhirat mereka taka dan mereka bertakwa kepada Allah mereka waspada kana lahu ajruhu wa ajru man ala dzalik. Maka mereka mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. Mereka sendiri sebagai pelaku dan mereka akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Dan itu terus sampai mereka walaupun sudah meninggal, mereka terus akan mendapatkan pahala itu, ya. Dan mungkin itu yang bisa saya terjemahkan, wallahu alam. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan tadi lanjutan dari malam kemis yang lalu ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama yang keberadaannya membawa hidayah bagi masyarakat sekitar. Ulama akhirat keberadaan mereka mesti orang sekitarnya itu jadi wong waras. Itu ulama akhirat. Tapi kalau sekitarnya jadi orang waras berarti ulama dunia. Kan gitu. Terus yang kedua, mereka itu adalah pemimpin. Jadi ulama akhirat itu pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Al-Habib Abdullah bin Al Haddad mengatakan hum amanul ardi fadakiri Ya, itu ahlul baitin nabi atau bisa dikatakan para ulama akhirat. Itu yang menjandukan mereka membuat aman. Bumi itu jadi aman kalau wong-wong sing kaya ngono ki enek ning panggonan-panggonan jenengan. Pernah terjadi di Hadramut waktu itu ada banjir besar. Waktu itu orang pada teriak, apakah ada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar di tempat ini? Di kampung ini ada. Ya wis turu kabeh. Lah kok lucu, apa hubungannya banjir karo Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar? Kan banjir dan hubungan karo wong alim dong. Tapi subhanallah mereka yakin bahwa ada orang alim itu aman Wis turu wong baik iki ya aman-aman wis to. Wis aja geger sebab wong alim iki jek enek. Tapi nek wis kampungmu ora nek wong alim akhirat medeni. Balak datang yo ya langsung bleng ngono iki. Tapi kalau masih ada orang alimnya itu nanti mereka yang nopang-nopang kuwi masalah. Jadi wong-wong sing rada kaya awake dhewe iki enteng wae alhamdulillah wong alim turu terus wae. Wis sing tahajud yo ya kono, <laughs> sing dunya kono, awake dhewe melu salat subuh jamaah karo kono to Aja terus mbok nengke dhewe salat subuh ora kabeh ora ya malah kowe iki dadi balake wong alim kuwi. Malah kowe iki balake wong alim, malah wong alim mumet delok kowe ning kampunge enek wong edan kabeh malah dadi mumet wong alim ya. Dadi ulama akhirat itu. Dan orang alim ini juga nek nglakoni dosa. Ki dosane loro, soalnya dia panutan. Jadi panutan ki nek salah ki dosane akeh. Dosa siji dek nglakoni, dosa yang kedua umat melu. Jadi hati-hati, hati-hati nih orang alim itu. Orang alim itu tingkah lakunya, ucapannya, gerakannya semua didikut. Jadi ojo nganti gerakan dan tingkah laku kita ini menjauhkan kita dari Allah. Soalnya berhubung gue kita di panutan, gue neko-neko. Gue jadi panutan malah ngaku terus kelambine you can see. you Malah. Loh, Pak Yai jenengan kok you can see. Loh ini saya ini ngelatih hati. Lah, saya sembok latih. Kan Kenapa wong saya ini sing kakek ngelatih. Wah ini saya melantai kamu kira-kira kamu sama saya terus tetap tidak yakinnya dan tetap tidak kamu percaya sama saya nek saya gurumu. Nek saya langsung ngomong orang percaya. Lah guru wis rada ini Lah masuk wong lanang aku you can see. Ngono lho. Jadi maaf-maaf panutan model sekarang kuwi dadi yo panutan sing pas. Soalnya anak akeh sing ngelu ngeloni. Lah nek panutan sing ora pas kan banyak tuh sekarang ini. Ulama-ulama gitu. Jadi dari panutan tapi sakar PDW. Hati-hati engko ditiru. Lah nek wis ditiru sing ditiru sing elek itu. Ada orang-orang itu datang ke tempatnya kiai yang minal majadib, majdu. Ku ngamuk terus misuh terus. Dawang sing teko ning kono sing ditiru pisuhane karo ngamuk Lah kuwi sing keliru. Jadi awake dhewe iki josok sok kaya ngono, nek memang orang mampu ngadepi wong kaya ngono ya aja kaya ngono. Ngono wae nyingkira. Ya. Jadi itu ya, kalau berbuat dosa, dua dosanya. Kalau berbuat pahala, ya dua pahalanya. Sebab apa? Belum ngomong, wes jadi panutan. Belum ngomong laku, wis ditonton. Lu, Masya Allah, Wamilah. itu kajaran tuh. Terus ngelakoni, loro, lo, Tambahi umat-umat kabeh ngelakoni, wis wakeh banget. Jadi makanya nikmatnya ulama al-amirin, cobi ya, mang tingali. Wali songo itu berdino gitu kiriman dungo biru. Coba. Ini jenengan wis ora iso ngitung kalkulator jebol. Hitungan coba, ya, dongone piro? Berapa hasil perjuangan para wali dulu mengislamkan bangsa kita sampai sekarang Syekh Abdul Qadir Silani dari zaman dulu manakib diwaca piro ganjaran iki biru. Mbok kowe ini mikir ngono lho saya nggih Pak saya ini mestinya ya kepingin dari kaya ngono, tapi piye carane kaya ngono Kau kok top luar biasa, ibadahnya luar biasa. ya Lah, dua ini apa? Lah, mahabbahnya aja kepada mereka Insya Allah wis jadi penyelamat. Nek wis nek mahabbah kepada mereka Insya Allah selamat ya. Nek mahabbah itu berarti melu apa didawah ke Paling tidak orang ngisin-ngisini yang dicintai, ngono. Paham? Minimal paling minim orang ngisin sini wong sing mbak mbok tresnani iki. Dadi nek jenengan ki lewat oh pantes nek kaya ngene iki murid Habib panis, Lah ngono iki Oh pantes nek kaya ngene iki murid Mbah Harwani. Oh pantes orang ketang ki wong iki mungkin tahajud ora ibadah ora, tapi ndelok kelakonan iki orang ngisin sini sik. Lah itu lho, sing penting aja ngisini sini gurumu. Wis insyaallah wis untuk termasuk golongan wong apik di zaman ini, Eh, Dosa dua, pahala dua. Nek ngono rasa dadi wong alim e, beb. Ah wong alim dosa loro lagi kok kowe ora mikiri dosane, mikirono pahalane kuwi lho. Pahalane iki loro juga, ngono. Dadi kudu dosane tok. Pahalane loro. Lah nek jenengan dosane kurang, pahalane akeh. Berarti kan lipat-lipat mikir ngono. Ya, wong alim iki sapa to? Wong alim iki orang yang tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Minimal nggo awake dhewe, keluargane dhewe. Ora kudu nggo wong akeh. Syukur-syukur iso wong akeh. Sak keluarga dhewe wis akeh anak lima, gitu, bojo papat, besongo. Lho kene bojone papat lho. Sing bojone siji berarti 6, ngono kae. Songo. Terus ini membantu yang di rumah tangganya berapa? Wis pira wis dakwah wis sapi, wis sapi. Syukur-syukur tonggone barang kandani ya, itu lebih bagus ya. Insya Allah itu sebagai pesan Habib Abdullah bin Alwi Haddad untuk kita semua. Beliau memesankan itu. Fadhlan Abdullah. as al asasiyah. Kemarin itu beliau Ba'atiyah datang ke Solo tapi orang mampir neng Kebetulan pas bukan malam Kamis. Tapi beliau datang ke tempat Habib Zaki dan pergi sama jamaah-jamaah taklim pergi ke Tawang Mangu waktu itu juga ada majelisnya. Silakan Zaki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid darain amin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa amma hubbu syarri li ahadin minal muslimin وإضمار الغش والعداوة والحقد فحسبك زاجرا عنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من غش المسلمين فليس منهم وقال عليه الصلاة والسلام In qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dhalika min sunnati. Adapun kalau ada orang walaupun mengaku Islam tapi dia suka untuk berbuat buruk remen damel awon marang salah setunggale tiang Islam sanes dan menyembunyikan perasaan untuk menipu. Dados gadah manah kepingin nipu menyembunyikan hati berwujud ada wah permusuhan begitu pula menyembunyikan di dalam hati untuk kepada salah satu muslimin berupa sifat al hikat Hikdu niku gadah unek-unek sing negatif. Maka cukuplah menjadi larangan yang harus kita ingat untuk jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut yaitu salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah ngendikan ngeten, la yu'minu ahadukum. Belum dikatakan iman salah satu di antara kalian sehingga jadi sehingga salah satu di antara kalian yang mengaku iman itu dia memiliki rasa rasa suka, rasa senang untuk sedulur Islami seperti halnya hal yang disenang yang hal yang disenangi untuk sedulur Islami itu terjadi pada dirinya. Jadi inti ini pun remen sedulur-sedulur Islami niku mengalami apapun yang dia sendiri kalau ngalami itu pun senang. Itu catatannya bahwa kecintaan kita untuk mencintai hal yang baik terjadi pada saudara Islam kita itu adalah tanda bukti keimanan kita. Kosok wang sule wakala alaihi salatu wassalam man muslimina falai minhum. Sinten kemawon sing ini ku remen nipu berbuat yang jahat, yang tidak baik kepada orang-orang Islam yang lain, Otomatis Kanjeng Nabi piyambak beliau adalah mizanus syariah, timbangan bagi syariat. Orang mengaku Islam, mungkin dirinya sendiri boleh mengaku, tapi kalau Rasulullah telah mengatakan iku gur ngaku-ngaku tok, maka berarti yo ya sing bener deh menurut timbangannya Rasulullah walaupun orang itu mengaku. Termasuk ini, nek ana wong Islam kok sifatnya niku seneng nipu kadang tiang sanes. Air ini tidak benak gitu Mas. Iso delalah ya nyambung ya terus melibat Jadi memang untuk ilmu itu terkadang juga harus ada permasalahan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tiang sing nipu datang tiang Islam sanes ya otomatis Rasulullah mengatakan orang itu tidak bagian dari orang Islam. Waqala alaihi salatu wassalam beliau yang yang kemudian mengatakan kalau kamu mampu di waktu pagimu, di waktu soremu, artinya di hari-harimu yang kau lakukan, walaisa fi dan di, dalam hatimu tidak ada sesuatu perasaan pengin menipu kepada liahatin kepada salah satu di antara kalian fa'al, maka lakukanlah. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu diperintahkan? Karena wadzalika min sunnati. Itu semua adalah termasuk sunnahku. Wa amma killatul rahmah bil muslimina syafaqati alaihim. Fadhalika yadullu ala qasawatil qalbi wa ala al-fadadati wal ghildah. Wa kullu dhalika madhmumun wa qabihun. Wa qala alaihi salatu wassalam, irham man fil ardi yarhamka man fis sama' irham turham innama yarhamullah min ibadihir ruhama Teng mriki Al Imam Muhammad bin Muhammad Ba'atiyah dawuhaken kalau ada seseorang di antara kita khususnya orang-orang Islam engkang kagungan sedikit daripada memiliki rah rahmat kawelasan dateng tiang Islam dan memiliki rasa sedikit nopo syafaqah niku nggih maknanipun sami welas asih marang wong Islam itu menunjukkan bahwa hati orang tersebut adalah hati yang keras, hati sing atos. Jadi masih wujud rahmat di hatinya kepada orang Islam yang lain, tapi hanya sedikit. Itu menunjukkan hatinya atos. Disebutkan dalam bahasa yang lain man qasa qalbu lam tanfa' lahu mau'izah. Barang siapa apa? Idza qasala idza qasa qalbu mri'in lam tanfa' lahu mau'izatun. Kalau ada seseorang sing atine atos dikandhanono kaya napa, mboten bakal ngandel, mboten bakal manfaat. Lah di antara tanda hati yang keras adalah nek karo tiyang Islam niku mboten gadah rahmat kecuali namung sekedhik. Wa 'alal fadhadhah wal ghildhah. Dan itu juga menunjukkan bahwa atinipun niku nggih atos sami mawon nggih ghildhah niku nggih sami mawon atos. Nggih intinipun tiyang sing atos atine niku tiyang sing sithik gadah rahmat ring tiyang sanes. Lah sifat seperti itu adalah mazmumun sifat yang tercela, sifat yang kobi, sing ino yang kita sekalian umat Islam jangan sampai gadah ati singkat wis itu. Lebih lanjut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuhaken irham belas kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini otomatis orang-orang atau makhluk-makhluk yang termasuk yang dimaksud adalah semua hal yang di langit sana akan merahmatimu. Irham turham, belas kasihilah, maka kamu akan dibelas kasihi. Lalu terakhir irnama yarhamullahu min ibadihi ruhamau angin pestine Allah bakal welas marang kaulone kaula sinten sing bakal diwelasi kaulo-kaulo hamba-hamba yang mau merahmati Allah. Itu ingkang didhawuhaken kalau ingin teng Wonogiri kali, doa Habib Syekh bahwa nek pengen oleh rahmat yo ya harus adil. Kita pengen dapat dari Allah, maka yo ya rahmatmu sepiro ring kaulane. Eh, Mesti ini harus begitu seperti halnya yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tunzaur rahmatu illa min syakiyyin. Rahmat itu tidak akan tercerabut dari hati seseorang terkecuali hati itu adalah atine wong sing cilaka. Nauzubillah min dzalik. Saged lah. Wa man lam yajid fi qalbihi rahmatan wa syafaqatan ala jami'il muslimin siyama ala ahli al-masaibi wal balaya wa ahli ad-dha'fi wal maskanah Fadzalika liqasawati qalbi wa dhu'fi imanihi wa bu'dihi an rabbih. Barang siapa sinten kemawon yang tidak menemukan di dalam hatinya rasa belas kasih, kasih sayang kepada seluruh umat Islam, apalagi terkhusus orang-orang Islam yang mendapatkan musibah, mendapatkan bala, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka oh, itu tanda bahwa dia adalah wong sing atos atine, wong sing lemah imane, orang yang jauh dari Tuhannya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jane hitung-hitungannya sederhana. Kita menawi dengan sombongnya tidak mau membelas kasih orang lain. Sesungguhnya yang perlu dibelas kasih ya kita ini. Kalau orang lain itu mungkin tertutup dari belas kasih kita, tapi kita justru tertutup dari belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis kudune malah mikir, aku kok didudohi ana wong sing sedih ngene kok atiku ora mikir, ora nyedhi, ora mikir nyelesekno. Wah, berarti aku iki banget didoi saka rahmati Gusti Allah. Sebagai bahasa sederhana, jangan sedeh nek ana wong lapor susah. Jangan sedih nek ana wong njaluk. Sedeo nek boten saged maringi pitulung. Nah, nah. itu itu bahasa daripada seneng tetulung bakal ditulungi kalih Gusti Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رضي الله عنه ولا يجوز أن يصرف الزكاة والفطر إلا إلى حر مسلم متصف بصفات أحد الأصناف الثمانية كالفقير والمسكين وقونه غير هاشمي ولا مطالبي ولا مولى لهم wa isti'abul mawjudina minhu dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zainal habsyi beliau mengatakan tidak boleh menyerahkan zakat ataupun zakat mal ataupun zakat fitrah kecuali yang pertama kepada orang itu harus punya sifat-sifat tertentu yang pertama dia orang yang merdeka. Nah, zaman dulu masih ada budak kalau sekarang insya Allah sudah merdeka semuanya. Kemudian muslimin juga kepada orang yang Islam. Jadi zakat mal, zakat fitrah yang berkaitan dengan syariat itu diserahkannya kepada yang muslim. Termasuk kurban, daging kurban itu pun juga wajib diserahkan kepada yang muslim tidak boleh diserahkan kepada yang non muslim muttasifin bi ahadil asnafi thamaniyati kal faqiri wal miskin kemudian orang itu yang pertama merdeka yang kedua muslim Islam dan yang ketiga dia punya salah satu di antara delapan sifat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil." Hanya saja yang namanya zakat sedekah wajib itu hanya boleh diserahkan kepada 8 golongan. Yang pertama adalah orang yang fakir. Orang yang fakir itu gimana? Orang yang fakir itu orang yang dia itu tidak punya penghasilan sama sekali atau penghasilannya separuh daripada kebutuhannya. Kalau ada satu orang punya kebutuhan sehari-hari 10 ribu rupiah, penghasilannya 5 ribu rupiah ke bawah, maka dia namanya orang fakir. Nah, ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kedua orang yang miskin. Orang yang miskin itu dia punya penghasilan cuma nggak sampai mencukupi kebutuhannya. Di atas separuh memang, tapi nggak sampai untuk mencukupi kebutuhannya. Butuh sehari sepuluh ribu, sehari cuma punya tujuh ribu, delapan ribu. Ini masuk kategori orang miskin. Ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang ditugasi pemerintah untuk mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat tanpa digaji. Maka dia berhak mendapatkan bayaran yang layak dari pekerjaannya itu. Biasanya dia termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Amil itu tadi. Kemudian adalah mu'alaf. Yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Atau orang yang baru masuk Islam dan dia punya pengaruh di masyarakat Sehingga ini mungkin kalau dikasih zakat Nanti dia bisa ngajak orang, narik-narik orang Untuk masuk dalam agama Islam Jadi yang namanya mu'alaf itu Memang orang-orang yang benar-benar Masuk Islamnya itu masih anget Kadang-kadang kita ketemu orang sudah umurnya 40 tahun Ngakunya mu'alaf Masuk Islamnya kapan? Ketika SMA sudah 20 tahun, harusnya sudah jadi ustaz bisa ini mestinya. Nah, tapi itu malah berarti dia baru masuk Islam itu baru mungkin baru beberapa bulan. Itu masih dimasukkan kategori mualaf. Kemudian adalah wafir riqab yaitu hamba sahaya yang berusaha nebus dirinya dengan harta. Ini terima zakat boleh. Jadi lain nama budak ya. Kalau tadi itu budak murni, kalau ini budak yang dia berusaha membeli dirinya. Jadi itu kerja ini budak, kemudian dia bayar kepada majikannya nyicil untuk memerdekakan dirinya. Ini kasih zakat boleh. Kemudian orang yang gharim. Gharim itu orang yang punya hutang untuk kemaslahatan umum. Nah, orang yang seperti ini boleh menerima zakat sesuai dengan kadar hutangnya. Tidak boleh lebih daripada atas kadar utangnya. Tapi kalau utang untuk keperluan pribadi, ya bisa. Tidak bisa untuk menerima zakat. Kemudian selanjutnya yaitu visabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan yang terakhir Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan bekal, maka orang ini boleh untuk menerima zakat. Kata ulama Ibnu Salah beliau mengatakan zaman sekarang ini ini di zaman beliau itu yang masih ada cuma mungkin tinggal orang fakir, orang miskin, orang yang gharim, utang untuk kemaslahatan umum dan orang yang ibnu sabil. Orang yang mengembara di perjalanan itu dan dia butuh untuk bekal dengan syarat perjalanannya bukan untuk perjalanan maksiat. Dan ada keterangan pula wa kaunihi ghairu hasyimiyin wala muttalibiyin wala maulalahum. Yang menerima zakat itu disyaratkan tidak boleh dia orang yang Bani Hashim atau Bani Mutalib atau budak yang sudah dimerdekakan sama Bani Hashim atau Bani Mutalib. Nah kalau digambarkan di zaman sekarang Bani Hashim dan Bani Mutalib ini adalah keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zainal Al-Habsyi Bahwasanya aturan yang muktamadnya, aturan yang semestinya keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat. Nah, tapi akan tapi dengan seiring dengan berjalannya waktu, para ulama yang kontemporer diantaranya penulis kitab Uhyatul Mustarsyidin Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitabnya beliau pun mengatakan di zaman seperti ini sekalipun keluarga Nabi tetap boleh untuk menerima zakat. Kenapa keluarga Nabi di masa itu tidak menerima zakat? Ada yang mengatakan salah satu alasannya karena waktu itu harta rampasan perang itu seper 25-nya, khumusul khumusnya itu diserahkan untuk keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dapat jatah dari harta rampasan perang, maka tidak boleh menerima zakat. Akan nah, tetapi karena sekarang sudah nggak ada lagi jatah dari pada harta rampasan perang dan juga kita lihat banyak mungkin datang keluarga Nabi hidupnya serba kekurangan Kalau kita memberikan zakat kepada dia Boleh-boleh saja Walaupun dengan catatan akan tetapi Kalau seandainya kita punya harta Yang satu memang untuk disedekahkan Yang satu zakat, yang satu bukan Maka pilih untuk keluarga Nabi usahakan Yang bukan daripada uang zakat Gitu Wajibu isti'abul maujudina minhum Kemudian diwajibkan pula untuk meratakan dari semua golongan yang ada. Tadi mengatakan kalau ada golongan fakir, golongan miskin, maka dikasihkan fakir dari golongan fakir tiga orang, dari golongan miskin tiga orang, dari golongan gharib tiga orang. Diratakan seperti itu. Akan tetapi zaman sekarang sudah semakin susah. Semakin susah, makanya Imam Ibnu Ujail dia mengatakan, sekalipun kita memberikan zakat cuma kepada satu orang aja itu sudah boleh. Kenapa? Karena semestinya zakat itu sistem untuk pengentasan kemiskinan. Andai kata kompas satu harta kita ini kita kasihkan kepada seseorang yang fakir miskin, kemudian ini harta dijadikan modal sampai dia bisa usaha, mungkin berkat kita ngasih zakat di tahun ini, tahun depannya dia sudah menjadi orang yang berhak untuk membayarkan zakat karena sudah jadi orang yang mampu seperti itu. Kemudian diantara adab-adabnya yang ada di dalam kitab Nasuhihudinia, dua adab penting. Yang pertama, ketika datang orang yang minta sama kita, atau orang yang akan kita beri zakat, dalam hati kita tuh kita suruh gembira seakan-akan kita utang budi sama orang yang kita beri zakat. Kenapa? Alhamdulillah kok masih ada orang yang mau nerima zakat kita. Karena nanti di akhir zaman, Nanti umat Islam suatu bakal banyak yang kaya. Nanti orang mau cari orang yang terima zakat itu susah bakalnya. Nah, zaman sekarang ketika masih ada orang yang bisa menerima zakat kita, ketika kita ngasihkan zakat, maka disuruh dalam hati kita kita gembira seakan-akan kita yang hutang budi karena kita karena orang itu mau menerima zakat kita. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad selalu memberikan zakat dengan tangannya langsung. Jadi yang disuruh adab ini pemberi zakat beradab kepada yang menerima zakat. Itu yang utama. Kemudian yang menerima zakat pun juga beradab kepada yang memberi zakat. Jadi alangkah baiknya bukan fakir miskinnya diundang untuk ngambil, tapi yang kaya mendatangi kepada fakir miskin untuk memberikan zakat. Nah, ini sedikit adab tentang tata cara pemberian zakat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah tadi mu'alaf itu terima zakat Di garis bawahi Kita tidak sama dengan agama lain Agama lain itu Sebelum masuk ke agamanya Dijor duit terus Ben melu-melu agamane Tapi kalau Islam tidak Setelah dia masuk ke Islam Baru dikai Supaya yang lain terpancing gitu Bedanya kalau kuwi dene Islam itu la ikrah habidin. tidak ada paksaan dalam agama. Orang nek gue gelem Islam tak keingin ingin ingin orang nak. Tapi setelah dia masuk Islam, walaupun dia ini orang kaya atau apa, kasih supaya oh Islam ki loman loh. Jadi sing melu. Tapi bukan mancingnya itu sebelumnya. Beda karo agama liane. Gue sing gandeng-gandeng kan golek pacar wong wedok Islam. gitu. Kan kene wis anu, Ayo masuk Islam dulu tidak apa-apa selama nikah. Bar nikah orang sasi balik neh neng neng kafir. Wis ngandut, gua anaknya digoneng ning nggon liane, Lah itu hati-hati. Ya hati-hati. Islam itu luar biasa. Agama yang memeluk agama Islam jelas wonge tenan-tenan lebih Islam nek kon sepang harus baru rasa baik. Heeh, mm -mm, di zaman dahulu eh, adab di antaranya itu tadi Habib Abdullah mengatakan di antaranya adab itu alhamdulillah nek enek wong teko ning omah jenengan atau ada orang yang menerima zakat itu syukurono. Nanti bakal ada satu zaman wong orang gelem. Orang tidak menerima zakat itu. Di situ bisa diambil dua arti. Nanti akan datang satu zaman bukan orang tidak menerima sing nompo zakat itu duwonge ngono lho Mas. Bukan orang tidak menerima zakat. Udu wonge. Jadi saya kiki zaman ini bisa. Sing nompo tambah ke, orang ora tambah sithik. Zaman biar ni sing nampa siti. sebab apa uang-uangnya tenan. Lah zaman sekarang sing nompo akeh tapi udu wonge. Nah itu loh. Nanti akhir zaman nek mungkin mungkin pendapat ini mungkin ya salah juga saya tidak paham, tapi nek tak dulu dulu kok tambah ke, tambah ke. Lah kok ngomongnya akhir zaman nih orang nek wong nombor zakat lah kok tambah bludak tambah bludak. Setiap pembagian zakat uang wong nih 5 kilo, petang kilo. Berarti apa? Udu wong-wonge sing nampa iki, gitu lho. Tidak tepat sesuai dengan apa yang dianukan zakat. Engko akhir zaman akhir wong sing ora pas nampa zakat iki. Hati-hati, mumpung akhir uang sing sik nampa zakat iki ono. Ya sekarang maaf-maaf kita Suruh husnudan karo sing ngantri iki angel. Piye carane husnudan? Maka sudah dibilangi ribuan kali sebaik-baik zaman adalah zaman orang-orang kaya berada di pintu orang miskin. Api-api e zaman. Elek-elek e zaman wong-wong fakir do elek ning lawang gone wong sugih. I paling elek e zaman. Lah ini sekarang Wis antri gawa anak lima, siji kok dhuwur, siji kene. Kaya ingan-ingan bae digawa kabeh. Ana apa? Lah ini, ini akhir zaman. Jadi tambah akeh sing antri tapi udu udu menungsone sing mesti untuk zakat. Nanti di akhir zaman. Anyal kowe karep bagi karo sapa? Soalnya orang sudah tidak ada menerima maksudnya apa? Sing bener-bener arep nampa ki ndelik wis ora gelem metu. Kue kudu jeli sapa sing kira-kira kudu nampa. Nek sing antri-antri maaf-maaf ya tetep kayak ono. Jadi memang kepingin entuk. Wong Islam ki memang kudu husnul dan antri ya bismillah kayak ono. Bismillah sak man sak mampune. Nggih. Sak mampune jembok telak kata Habib Abdullah bin Alwil Haddad nek enek wong jaluk-jaluk ning omahmu sing pertama sapa wae sing teko walaupun tekone gelange sak gulu ngono kuwi. Dinggo princang-princing nyonarto. Iki ono. Yang pertama datang jangan kamu tolak. Kamu sak mampumu. Oh jombok pisu, jombok larane. Kamu Bismillah. Yang kedua, ketiga kalau kamu mau menolak, tolaklah dengan halus. Tolak dengan halus. Oh jombok pisu-pisu. Wah seorang gak ini kowe. Hmm, gelange sak ngono jaluk akale lah. <laughs> Sapa ngerti nek sing tekan dalalah malaikat ngagu gelang ya. Apa nek malaikat gelangan ya karepe ya. Malaikat orang aku gelang ya karepe, malaikat itu urusanmu, kowe urusannya ikut gebagianmu kan kayak idak itu, udah tak akan cerita. gitu. Jadi bismillah kayak ono baik lah. Walaupun dia datangnya itu dengan mercy kayak ono. Kayak ono. Ya kayak ono. Cuman tetap nanti yang kedua dan tiga mungkin jenengan ningali ada orang yang model aneh. Sekarang kan mau aneh-aneh juga, kayak, wae. Husnudon kisah saiki wis hilang misalnya. Iya cara harap husnudon? Lihat kadang ini luar biasa. Ada wae. <laughs> Wis ora tak critake lah. Enek wae wong-wong sing gongso iki kan hubungan ke banyu meneh ku mau. Tapi lain-lain lagi, lain-lain lagi subhanallah. Luar biasa buaya nih. Habib alhamdulillah. Berkat doanya Habib urusan saya semua selesai. Alhamdulillah. Aku sok jenengan sinten. Lu saya ini sudah tiga minggu yang lalu ketemu Habib masih Habib lupa. Padahal saya tidak ada di Solo ini, ditelepon aku. Jelas aku neng Jakarta kurang ajar. Nah Habib ini saya datang membawa orangnya yang Habib doakan dan dia mau berterima kasih sama Habib mau memberi sapi dua. <laughs> Kuiki sopo, Tamu. ke Arab, teko-teko Arab ke isapi. Lu Habib yang doakan masalah batu bara saya lancar. Lu aku ora pernah ke batu bara kok. Lu masuk Habib lupa. Habib ini sudah doakan dan ini kabul saya datang membeli sapi, memberikan kepada Habib sapi buat korban. Ya wis karepmu lah. Wis piye anakku, temenono anakku. Temu Master Bagir. <laughs> Garing. Eh minta nomor rekening nanti mau ditransfer harga sapi. <laughs> ya. Metu transfer ning gone dekne dhewe. Lek kurang ajar ta. Ora ning gone Bagir, di gone wong sing ngomong kuwi mang. Orang yang diajak itu tadi itu cerita. Jadi ini, ini, ini Habib saya bicara. Ma, oh Habib saya ya Habib. Alhamdulillah doanya Habib kabul <laughs> ini segala macam. Saya tidak dengan apa-apa. Saya bilang pulau apa? Saya tidak pernah doakan ada kok. Saya tidak kenal ada. Cuma nih doa muslimin muslimat tiap hari tak ke? Tidak Habib sudah doakan khusus ini saya memberi dana nanti saya titipkan si fulan itu tadi. Mau dikasihkan Mas Bakir. <laughs> Nah, pulang tiga jam, empat jam, Bakir tak tanya rekeningmu enak isinilah. <laughs> Mboten nonton isine. Lah luar biasa Sampai sekarang sapine ora teko sak menungsone ilang. <laughs> Subhanallah. Iki terus husnudone neng dia kayak Kek ninggali nomor telepon sisa. Angger ditelepon ya diangkat. Ya. Aku arep misuh ya piye? Wong ora kenal ndongake ya ora kok njaluk sapi kan mikire ngono kok. Nanti terakhir di kampung ngono gendan malah mumet aku. Ya tak nengke wae ben aku sono <laughs> terus wae. Lah inilah pekerjaan-pekerjaan yang Masya Allah kurang pas. Ojo ngono to wis bagus, Saya ini kadang ya Allah, lah donga ora pernah ki dioyak aku aku kudu ngomong wis ndongake. Lah nanti setelah ini nek tak telepon aku iki ora ndongake kok. Sing ndongake sing wong liya. Lah ngono iso wae ya. Hati-hati jamaah-jamaahku Orang mungkin mati, ya. Nek nipuwi belum tentu bisa hidup nikmat. Jujur iki orang mungkin nek wong mati gara-gara jujur. Orang nek kenapa meninggal? Gara-gara dia jujur. Ora. <laughs> meninggal ya mati ngene dari meninggal gara-gara jujur. Wong jujur ini meninggal dicabut orang malaikat. Wong jujur ini mesti uripe mujur, wong jujur ini mesti nikmat tidak pernah